Mitra bisnis, seperti banyak diberitakan di berbagai media, akhir-akhir ini sepertinya sering terjadi berbagai aksi masyarakat yang cenderung main hakim sendiri. Ada warga yang menghentikan paksa aksi penambang pasir liar dengan cara mengkatapel bahkan menembaknya dengan senapan angin. Pembongkaran rumah liar juga dilawan dengan keras oleh warga. Belum lagi tawuran antar warga atau antar desa. Hal itu hanyalah sebagian contoh di mana aksi kekerasan sepertinya sudah mulai dijadikan jalan menyelesaikan masalah. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pemerhati masalah sosial Aswin Wiryawan. Pak Aswin, bagaimana komentar Anda? Menurut pendapat saya, sekarang ini kan sesuai dengan jatuhnya Pak Harto, gitu, kekuasaan Pak Harto itu sebagian besarnya, gitu, ya kan? itu mendadak hilang. Kita itu nggak punya suatu badan-badan yang bisa menampung kekuasaan seperti itu. Sehingga sekarang ini bertebaran kemana-mana orang memanfaatkan opportunity kekuasaan seperti itu dan orang merasa ketidakadilan dalam seperti itu. Harusnya ini kan dikembalikan dalam satu bentuk institusi-institusi yang sudah tertata dengan rapi kan kekuasaan itu dibagikan kan Ini timbul satu keadilan kan seperti ini. Nah sekarang itu dalam masa transisi ini yang mengakibatkan kejadian-kejadian yang seperti itu. Karena kita nggak siap menampung kemungkinan besar kekuasaan daripada Pak Harto, dan kita nggak punya tutup badan-badan biar bisa menampung kekuasaan itu. Tapi masalah waktu kelihatan pada waktu Pak Harto kan kita nggak ada Mahkamah Konstitusi, sekarang kita punya kan, betul kan? Dan banyak mulai dibikin bikin, kan KPK segala macam. Ini masalah waktu di mana nanti negara kita mulai tertata dengan rapi, kekuasaan itu ada di lembaga-lembaga yang sudah mulai baku. Apa ketidakpercayaan masyarakat pada aparat mulai turun, Pak? Ya, masalah kepercayaan semuanya, betul kan? Sekarang ini, betul kan? kan semuanya itu terbuka gitu baik jalur daripada pers cetak pers elektronik maupun internet segala macam seperti itu orang dengan gampang mengungkapkan pendapat-pendapatnya sekarang yang zaman dulu kita nggak bisa pak seperti itu sehingga mengakibatkan menstimulasi kejadian-kejadian seperti ini nah ini kan proses dari pendewasaan daripada masyarakat kita sekarang ini satu proses lah gitu. ini masa peralihan sekarang ya perlu waktu. Ya, betul kan? Mendadak zaman yang dimana dipegang dengan kencang, mendadak kita bebas merdeka sekarang seperti ini gitu, butuh waktu lah. Aparat di lapangan sepertinya juga kurang berani bertindak tegas ya, mungkin takut dianggap melanggar HAM. Ya, karena menurut saya kita nggak siap di konsep konsep seperti ini. Tapi lama-lama kan terlatih dengan kejadian begini gimana menanggulanginya, menanggulanginya. Memang kan kelihatannya sendiri suatu chaos segala macam, tapi sebenarnya mengarah ke sesuatu yang pendewasaan. Kondisi ini akan mengkhawatirkan dunia usaha nggak? Harusnya kalau pikir positif semuanya mengarah ke arah yang positif semuanya. Kalau berpikir negatif ya kita bisa lihat ada negatif hal seperti itu. Tergantung kita melihatlah semuanya betul kan. Apakah kelasnya separuh penuh atau separuh kosong lah hal seperti itu. Saya percaya di dunia usaha pun melihatnya itu tempatannya malah jadi lebih baik, tapi juga ada melihat secara negatif. Dan dua-duanya valid, tergantung melihatnya dari mana. Demikian Aswin Wiryawan dan saya Rizal Andika.